Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua, kekuatan kepada kita semua untuk bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah talabul ilmi syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di sampai pada surat At-Takwir. Dan insyaallah taala pada malam hari ini akan kita bahas bersama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-29 dari Surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala berfirman Fala uqsimu bil khunnas Maka sungguh aku bersumpah kata Allah dengan al-khunnas yaitu dengan bintang-bintang Al-jawaril kunnas yang beredar dan terbenam walaili idza as'as dan demi malam apabila telah datang as'as ini memiliki makna yang berlawanan maksudnya bisa dimaknakan tiba bisa pula dimaknakan dengan pergi. Nah, sehingga bila, e, bisa diartikan walaili idza as'as demi malam apabila dia datang. Ini waktu menjelang datangnya malam atau makna yang kedua demi malam apabila dia telah pergi yakni waktu di saat malam tersebut mulai sirna digantikan oleh fajar. Wasubhi idza tanaffas dan demi waktu subuh saat fajar telah menyingsing. Naam. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah wahyu yang disampaikan oleh utusan yang mulia malaikat Jibril dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin seorang malaikat yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy lagi memiliki kedudukan muta'in thamma amin. Jibril di sana di atas langit muta' adalah malaikat yang ditaati memiliki tentara dari kalangan para malaikat. Amin lagi terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun dan tidaklah temanmu yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang gila. Nabi bukan orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh beliau alaihi salatu wassalam pernah melihat Jibril ya di ufuk pada wujud asli penciptaan Jibril. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi kita Muhammad beliau tidaklah kikir untuk menyampaikan perkara-perkara gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'an yang beliau sampaikan bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk. Fa'aina tadhabun? Maka hendak kemana kalian? Lari dari Al-Quran. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran melainkan peringatan bagi alam semesta. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Barang siapa di antara kalian yang berkehendak, silahkan dia memilih jalan istiqamah. Wa ma tasha'un illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kehendak kalian terwujud kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Naam. Ini ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-29 dari surat At-Takwir. Kita simak penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan <clears throat> Aqsama ta'ala bil khunnas. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan al khunnas wahiyal kawakib allati takhnus yaitu bintang ay tata'akhkharu an sayril kawakibil mu'tad ila jihatil masyriq yaitu bintang-bintang yang memiliki garis peredaran yang tidak sama dengan bintang-bintang lain وهي النجوم السبعة السيارة bintang-bintang yang dimaksud atau yang disebut dengan al-khunnas ini ada tujuh bintang. Beliau menyebutkan nama-namanya. Yang pertama asyamsu wal qamar, matahari, bulan, wal zuhrah, wal mustari, wal mirrih wal zuhal, wa utarid kemudian beliau menyebutkan nama-nama bintang yang lain zuharah mustari mirih zuhal utarid ditambah matahari dan bulan Kenap tujuh Fahadihi sab'atu tujuh bintang ini laha sayran sayrun ila jihatil maghrib ma'abakil bakil kawakibi wal aflak Tujuh bintang ini memiliki dua orbit. Sairun ila jihatil maghrib ada kalanya dia berputar ke arah sebelah barat ma'abakil kawakibi wal aflat sama seperti garis perputaran bintang-bintang dan planet-planet yang lain wasairun mu'akisun lihada min jihatil masyrik. Namun di saat yang lain bintang-bintang tersebut akan berputar ke arah yang berlawanan, yakni menuju ke arah timur. Tukhtassu bihi hadhihi sab'atu duna ghairiha. Dan perputaran ke arah timur hanya dilakukan oleh tujuh bintang ini saja. Kata As-Sa'di rahimahullah. Jadi ada keistimewaan untuk tujuh bintang yang disebut dengan Al-Khunnas. Fa'aksamallahu biha fi hali khunusiha ay ta'akhuriha wa fi hali jarayaniha wa fi hali kunusiha ay istitaruha bin nahar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang tergolong al-khunnas saat dia beredar ke arah sebelah timur atau saat dia tersembunyi tidak nampak di siang hari. Wa yahtamilu annal murada biha jami'un nujum al-kawakib as-sayyarah wa ghairiha. Makna yang kedua dari kalimat al-khunnas bisa dimaknakan untuk semua jenis bintang tanpa terkecuali. Jadi kalimat al-khunnas ini kalau diteliti lebih dalam ada dua makna. Makna yang pertama bintang secara umum. Dan ini yang biasa dipakai dalam terjemahan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ya, supaya memudahkan. Mana yang kedua, ternyata dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, al khunnas ini jenis bintang-bintang tertentu yang ada tujuh jumlahnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Semuanya Dua mana ini diperbolehkan. Naam. Walaili idza as'as dan demi malam apabila dia telah datang ai adbara wa qila aqbal as'as memiliki dua makna yang saling berlawanan. Makna yang pertama saat dia pergi, makna yang kedua saat dia datang. Was subhi idza tanaffas dan demi waktu subuh ketika fajar telah menyingsing ai banat alaimus subhi yakni ketika nampak tanda-tanda datangnya waktu pagi wan syaqqan nuru syai'an fa syai'an dimulai dengan munculnya cahaya secara bertahap di ufuk hatta yastakmila sampai menyebar ke seluruh permukaan langit ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum wa tatlu asyamsu dan terbitlah matahari. Nah, Allah bersumpah dengan waktu itu, waktu subuh ketika muncul fajar kadzib belum masuk waktu subuh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ini cahaya yang ada di ufuk sebelah timur memanjang seperti ekor serigala. Itu fajar kafir, fajar dusta. Dia memang tanda fajar tapi belum menentukan, belum menunjukkan waktu masuknya sholat subuh. Baru dikatakan sebagai fajar sodik, fajar yang benar, fajar yang yang jujur, ketika cahaya tersebut sudah mulai melebar di ufuk. Jadi kalau mungkin kalau di perkotaan semacam ini susah untuk melihat ya karena banyak lampu. Ya, tapi kalau di pedesaan, di dataran tinggi kanibidina bidina Allah wa iyyakum itu kita bisa melihat fajar kadhib, fajar sodik. Kalau fajar kadhib berarti kita masih boleh makan kalau ingin berpuasa, makan sahur masih melaksanakan sholat qiyamul lail. Naam, itu dilihat dengan cahaya di ufuk yang tinggi ke atas seperti ekor serigala. Jadi dia cahaya nggak menyebar. Cuman naik ke atas di sanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ditandai masuknya waktu sholat subuh ketika cahaya di ufuk tadi sudah mulai menyebar. Nah, kalau sudah menyebar ke arah kanan, ke arah kiri, lebar sampai ke seluruh permukaan langit. Nah, ketika sudah melebar, itu masuk fajar sodik. Naam. Tayyib. Wahalihi tiga perkara ini. Bintang, malam, dan waktu subuh ayatun idham merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah dalam ayat ini. Aqsamallahu biha Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga makhluk ini ala uluwi sanadil Quran untuk menunjukkan tingginya sanad Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jalalatihi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tadi untuk menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an وحفظه من كل شيطان rajim dan Allah bersumpah dengan tiga makhluk di atas untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an terjaga dari sentuhan syaitan yang terkutuk. Syaitan tidak bisa menyentuh Al-Quran, juga tidak bisa menambah-nambahi atau mengurang-urangi Al-Quran, ketika dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama atau bersumpah dengan makhluk. Naam. Untuk Allah Subhanahu wa taala hal ini diperbolehkan. Tidak ada masalah karena Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita para makhluk manusia dan jin ini yang akan ditanyai tentang amalannya. Bagaimana terkait dengan hukum bersumpah dengan nama selain Allah untuk kita? Ya, Apakah kemudian dijadikan dalil di sini berarti boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah? Jawabannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak diperbolehkan bagi umat manusia demikian pula bangsa jin untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur Kufur di sini kufur asghar, kufur yang kecil. Au asyrak atau telah berbuat syirik. Syirik asghar, bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik asghar, syirik kecil. Nah, yang namanya syirik kecil itu bukan berarti kadar dosanya ringan. Enggak. Ya. Beda kalau dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kadar dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil, kadar dosanya kecil. Kalau syirik, baik yang besar ataupun yang kecil, kadar dosanya sama-sama besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya syirik asghar, syirik kecil dikatakan oleh Al-Imam Ibnu qayyim rahimahullah, kullu wasilatin wa dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap wasilah perantara menuju syirik akbar. Namanya syirik asghar. Setiap wasilah menuju syirik akbar disebut dengan syirik asghar. Sehingga ada beda tipis antara syirik asghar dengan syirik akbar. Kita contohkan dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau seorang hamba semata-mata bersumpah dengan nama selain Allah, ya, entah dia bersumpah dengan nama bapaknya, bersumpah dengan apa namanya nama wali atau bersumpah dengan nama makhluk yang lain ya maka dia jatuh dalam syirik asghar syirik kecil namun apabila saat dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ta'zim mengagungkan makhluk yang dijadikan sumpah maka dia jatuh dalam syirik akbar. Ya. Sangat tipis bedanya. Secara zahir sama. Ya kan? sama-sama terucap darinya sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa berbeda hukumnya tergantung dengan hatinya. Kalau tidak ada unsur ta'zim, tidak ada rasa mengagungkan makhluk yang dijadikan sumpah, maka dia jatuh dalam syirik asghar, syirik kecil. Tapi kalau ada unsur ta'zim mengagungkan nama makhluk yang dijadikan sumpah, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Paham ya? Jadi pahami? Naam. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Taib. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang dalam banyak ayatnya bersumpah dengan makhluknya? Ya. Kenapa enggak bersumpah dengan nama Allah sendiri yang jauh lebih mulia ikhwanifidina ya azani Allah wa iyyakum. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Seperti di sini Allah bersumpah dengan tiga makhluk, bintang, kemudian waktu malam dengan waktu subuh. Nah, dan tidak jarang kita jumpai dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat-surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan berbagai macam makhluk-makhluknya. Ya. Al-jawab jawabannya sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya libayani syarafi al-makhluqat allati aqsamallahu biha. Ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, itu fungsinya untuk menjelaskan keutamaan dan keistimewaan makhluk-makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah dengan sebuah makhluk, itu menunjukkan makhluk tadi memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Menuntut bagi kita untuk mentadaburi, merenungkan, memikirkan apa keistimewaan makhluk-makhluk tersebut di ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Seperti dalam ayat ini Allah bersumpah dengan tiga makhluk. Ya, makhluk yang pertama al-khunnas, yakni al-kawakib, bintang. Bintang ini memiliki ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum keistimewaan. Diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiga fungsi saja, tidak lebih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang untuk tiga fungsi. Yang pertama sebagai penghias langit. Untuk memperindah langit. Langit yang kita lihat langit dunia itu enggak kelihatan kosongan gitu ya. Tapi dihiasi dengan bintang-bintang ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dengan jumlah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa banyaknya jumlah bintang yang bertaburan di langit. Yang pertama. Yang kedua, sebagai rajam untuk syaitan yang berusaha mencuri dengar berita langit untuk melempari telepon yang berusaha mencuri dengar berita langit. Sehingga kalau ada yang melihat fenomena bintang jatuh, itu tidak terjadi secara kebetulan. Ya. Bintang jatuh ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dikarenakan para malaikat melempar bintang tadi membidik syaitan-syaitan dari kalangan bangsa jin yang berusaha mencuri berita langit. Nah, terkadang tepat sasaran, terkadang meleset. Nah, kalau meleset kemudian berhasil dicuri berita langit tadi, disampaikan kepada dukun, nah disitulah terkadang satu ucapan dukun terbukti benar. Kan? Nah, satu ramalan misalnya dari dukun tadi benar. Nah, itu hasil curian Shelton yang berhasil lolos dari rajam atau tembakan para malaikat ihanibidina zaniyallahu wa iyaku. Cukup satu yang benar, selebihnya seribu kedustaan ihanibidina zaniyallahu wa iyaku. Fungsi yang ketiga sebagai petunjuk jalan atau arah mata angin. Ya, petunjuk arah. Mana arah selatan, utara, barat, timur. Ya. Khususnya bagi mereka-mereka yang biasa melaut di khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau zaman sekarang ada kompas dengan peralatan yang super canggih hanifidina azani ya Allah wa iyyakum lebih memudahkan. Tapi kalau zaman dahulu ya baik yang sedang melakukan safar di atas lautan ya naik bahtera menentukan arahnya dengan melihat bintang. Nah, begitu pula yang sedang safar di malam hari hanifidina azani ya Allahu wa iyyakum mereka menentukan arah juga menggunakan bintang. Ini disebutkan di ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Mulk. Ya. Ayat yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana samaa bima sabiha. wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Ya, walaqad zayyana sama sungguh kami telah menghiasi langit dunia bimasabiha dengan misbah masabih lampu-lampu yaitu bintang yang menyala Kita ifani bidina azani ya Allah wa iyyakum fungsi yang pertama wa rujuman lisyayatin dan kami juga menjadikan bintang itu untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha mencuri dengar berita langit. Disebutkan pula dalam ayat yang lain surat An-Nahl ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun." Dan tanda-tanda yang kalian lihat untuk menentukan arah di siang hari Wabin najmi hum yahtadun dan dengan bintang kalian bisa menentukan arah pada malam hari. Ya, ini apa namanya untuk orang-orang zaman dahulu memiliki ilmu untuk menentukan arah siang hari ada tanda-tandanya saat malam hari tiba yang mana kalau sudah datang malam hari khanifidina azani Allah wa iyakum otomatis gelap gulita. Tidak kayak sekarang. Kalau sekarang biarpun malam tetap terang asalkan nggak mati lampu. Itu ya. Nah, Nah, ketika malam hari tiba zaman dahulu yang dijadikan patokan untuk menentukan arah itu bintang. Hanya tiga ini saja. Dikatakan oleh Al-Imam Qatadah Ibn Di'ama As-Dadusi rahimahullahu ta'ala Khalaqallahu nujuma thalathi umurin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang untuk tiga fungsi saja Yaitu tiga fungsi yang telah disampaikan di atas Faman zada alaiha Barang siapa yang menganggap ada fungsi yang lain Fakat akhtoa Maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesalahan Ya Tidak ada fungsi yang keempat Tidak ada sangkut pautnya bintang dengan keberuntungan seseorang Tidak ada sangkut pautnya bintang dengan turunnya hujan Tidak ada sangkut pautnya bintang dengan kesialan seseorang Sama sekali tidak Ya Nifidina Azani Allahu wa iyyakum. Hanya tiga fungsi ini saja. Naam. Itu keistimewaan bintang. Malam hari juga demikian memiliki keistimewaan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya diberikan waktu mustajab untuk berdoa yaitu pada saat sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia membentangkan rahmatnya seluas-luasnya menjanjikan ampunan bagi mereka-mereka yang memohon ampunan yang membutuhkan bantuan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan agar terpenuhi berbagai macam hajah dan keperluannya semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala Kapan hal itu terjadi? Di malam hari. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga di antara sifatnya kaum mukminin tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Jauh apa namanya sisi-sisi punggung mereka dari tempat tidur sehingga di malam hari nggak habis untuk tidur ngorok sepanjang malam tapi ada sebagian waktunya dipersiapkan khususnya sepertiga malam terakhir bangun bermunajat qiyamul lail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malam hari hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Waktu subuh juga demikian, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan barokah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terletak pada waktu waktu pagi hari. Nah. Kemudian kata Sa'di rahimahullahu taala. Faqala Allah berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah wahyu yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Wa huwa Jibrilu alaihi salam, nazala bihi minallahi ta'ala كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين Dialah Jibril alaihi salam turun membawa wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya yang lain surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194 Allah mengatakan, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, dibawa oleh ruhul amin, Jibril yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal mundirin, diberikan diletakkan pada hatimu wahai Nabi alaihi salatu wassalam agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diragukan. Ya. Bukti yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah dan tidak bisa diragukan kebenarannya, Allah menyatakan Allah menunjuk Jibril sebagai utusan yang membawa, yang membawa wahyu tersebut. Wa wasafahu bil karim. Allah mensifati Jibril dengan karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Likarami akhlaqihi wa kathrati khisalihi al-hamidah fa innahu afdalul malaikah. Jibril diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia karena memang Jibril memiliki akhlak yang mulia, memiliki sekian banyak keunggulan-keunggulan dan keistimewaan. Bahkan Jibril adalah malaikat yang paling afdol. Wa a'zamuhum rutbatan 'inda rabbih. Jibril adalah malaikat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan sembarang malaikat yang ditunjuk membawa wahyu malaikat yang betul-betul mulia, malaikat yang betul-betul tinggi, bahkan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzikuwatin Jibril adalah makhluk yang kuat. Alama amarahullahu bih, sangat kuat, sanggup untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min quwwatihi di antara bukti kekuatan Jibril annahu qallaba diyar qaumi lutin bihim fa ahlakahum. Bukti kekuatan Jibril, Jibril lah yang seorang diri mengangkat desa tempat tinggal kaum Nabi Allah Lut kemudian dibalikkan dan dihancurkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum seorang diri. Ya, Jibril yang mengangkat tempat tinggalnya kaum Nabi Allah Lut sampai di bawah naik hingga penduduk langit mendengarkan suara teriakan mereka dan suara lolongan anjing-anjing mereka kemudian dijatuhkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sehingga mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Itu kalau bukan makhluk yang kuat tidak mampu. Ya. Naam. Inda zil arshi. ay Jibril muqarrabun Allah Jibril adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya secara kedudukan, bahkan posisinya Jibril selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahu manzilatun rafi'atun wa khasisatun min Allah ikhtassahu biha. Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada malaikat yang lain. Makin ailahu makanatun wa manzilatun fawqa manazilil malaikati kullihim Jibril memiliki kedudukan di atas seluruh malaikat yang ada. Muta'in sama di sana sama itu untuk menunjuk tempat yang sangat jauh. Ya, kalau dalam bahasa Arab untuk menunjuk tempat atau lokasi yang dekat menggunakan huna di sini. Ditambahkan kaful khitab untuk menunjukkan jarak yang lebih jauh. Hunaka di sana. Kalau sama itu untuk menunjuk tempat yang sangat jauh. Ya, sangat jauh. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Di sana, yakni di langit, muta'in Jibril adalah malaikat yang ditaati. Ai Jibril muta'un fil mala'il a'la. Di langit Jibril adalah malaikat yang sangat ditaati. Ladaihi minal malaikatil muqarrabina junudun. Jibril memiliki tentara-tentara dari para malaikat yang setia. Nafidun fihim amrahu muta'un ra'yuhu. Ya, memiliki bala tentara dari kalangan para malaikat yang setia yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Jibril amin terpercaya zu amanah wa qiyamin bima amara memiliki sifat amanah dan menunaikan apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang diinginkan la yazidu wa la yanqus tidak lebih tidak kurang wa la yata'adda ma huddalah tidak melampaui batas wa hadha kulluhu seluruhnya ini sifat-sifat Jibril yang disebutkan oleh Allah yadullu ala syarafil Quran indallahi taala menunjukkan mulianya Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sangat mulia. Bukti kemuliaannya yang ditunjuk membawa dan menyampaikan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Nabi alaihi salatu wassalam langsung malaikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. فإنه innahu به هذا الملك malik bahadzal malak al-karim بتلك mawsuf bitilkal Allah langsung mengutus malaikat Jibril yang mulia yang memiliki berbagai macam keistimewaan-keistimewaan wal'adah dan sebagaimana yang kita ketahui annal muluk raja-raja yang ada la tursilul karima 'alaiha tidak akan mengutus menteri kepercayaannya illa fi ahammil muhimmat kecuali dalam urusan yang sangat penting menurut raja tadi. Ya kan? Kalau diutus orang terdekat sang raja itu menunjukkan bahwasanya utusan tadi membawa sesuatu yang besar dan mulia. Wa asyrafir rasail dan tentunya yang dibawa adalah surat yang dianggap betul-betul penting oleh raja tersebut. Demikian pula Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat mulia karena Allah langsung menunjuk Jibril sebagai afdolul malaikah, malaikat yang paling afdol untuk membawa disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu Al-Quran sangat mulia, tentu tidak eh, sangat tidak pantas kalau kemudian kita menyia-nyiakan Al-Quran. Ya, tidak pantas seorang Muslim yang beriman kepada Allah seorang muslim yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pantas untuk menyia-nyiakan Al-Qur'an. Ya, disia-siakan Al-Qur'an, tidak pernah dibaca sama sekali kecuali bulan Ramadan, itu pun tiga hari terakhir dari bulan Ramadan, tanggal 26, 27, 28. Ya, 29 tidak baca. Ini sudah detik-detik akhir antara besok lebaran atau disempurnakan 30 hari. Jadi nggak baca Quran. Hanya itu saja dalam setahun ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Al-Qur'an manis sebagai pajangan di perpustakaannya saja. Tak pernah tersentuh. Ya. Itu termasuk menyanyikan Al-Qur'an ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Atau Termasuk bentuk menyanyiakan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Dalam keadaan ada kesempatan, dalam keadaan ada kemampuan, dalam keadaan ada dari kalangan asatidah ahli sunnati wal jamaah, para masyayikh, para ulama yang menyampaikan Al-Quran tadi dengan tafsir dari para ulama, tafsir dari para sahabat, ridwanullahi taala alaihim ajmain. Gurunya ada, terpercaya agamanya disampaikan tapi disia-siakan dengan tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu padahal mampu. Ikhwan azani allahu wa iyaku Termasuk menyia-nyiakan Al-Qur'an, tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Mungkin dia baca Naam. Mungkin dia pelajari. Naam. Semangat taklimnya Masya Allah. Walaupun hujan datang. Sampai banjir pun datang. Asalkan ada ustadz yang mengajar. Walaupun harus belajar di atas sampan. Belajar dia. Bukan nampan ya. Sampan. Belajar. Ikhwanifidina azani Allahu Masya Allah. Tapi hanya sekedar belajar, sekedar hadir, tidak diamalkan ilmunya. Itu juga termasuk bentuk menyia-nyiakan Al-Qur'an ihanibidina azani Allahu wa iyyaku. Tayyib. Jadi pahami? Nah. Walamma dzakara ar rasulil malaki. Ketika Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan utusan dari malaikat. Alladzi jaa bil Qur'an yang turun dari langit membawa Al-Quran Zakara fadlar rasulil bashari Allah kemudian menunjukkan menyebutkan keutamaan rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi kita Muhammad Alladhi nazala alaihi al-Quran yang turun untuk beliau wahyu berupa Al-Quran wada'a ilaihin nas dan bertugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada segenap umat manusia. Sudah masuk Isya? Sudah. Tayyib. Adhan terlebih dahulu. Tayyib. Kata Sa'adi rahimahullah, faqala Allah menyatakan, "Wa ma sahibukum wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bimajnun." كما يقوله a'da'uhul mukadzibuna birisalatih Allah mengatakan tidaklah kawanmu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya yang mendustakan risalah beliau al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal yang membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada Nabi alaihi salatu wassalam allati yuriduna an yutfi'u biha ma jaa bihi ma sya'u wa qadaru alaih dengan tujuan menghalangi dan mematikan cahaya risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam sekuat tenaga mereka. Ya, kaum musyrikin Quraisy memberikan tuduhan dan gelar-gelar gelar-gelar palsu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang dituduh sebagai majnun, orang yang gila, syair, penyair, sahir, penyihir, kadzabun ashir, tukang dusta, lagi jelek akhlaknya. Iya. Tuduhan-tuduhan palsu disematkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat umat manusia lari dari beliau. Ya, lari dari beliau ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika datang musim haji ya, di mana syariat ini masih dilaksanakan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah tentunya dengan manasik-manasik yang sudah mereka bumbui dengan bumbu-bumbu kesyirikan, bumbu-bumbu kebidaahan. Tapi masih haji. Datang ke kota Makkah, sekian banyak penziarah. Orang-orang Quraisy menempatkan jurkam-jurkamnya, jubir-jubirnya untuk memperingatkan umat manusia hati-hati dari laki-laki yang bernama Muhammad. Muhammad itu telah gila. Muhammad itu adalah tukang sihir. Muhammad itu adalah seorang pendusta. Disebarkan sampai tersebar seantero Makkah. ikan azani wa iyyakum. Nah, Mendengar hal yang demikian datanglah seorang tokoh ya, yang bernama Dhamad Al-Azdi radhiyallahu taala anhu wa arda. Datang ke kota Makkah kemudian ada orang yang mengatakan, "Pak, hati-hati." Ya, dari orang yang bernama Muhammad. Dia biasa ngelindur, ngelantur di sisi Ka'bah, menghina berhala-berhala kita menghina Tuhan-Tuhan kita, dia itu orang gila. Obamat Al-Azdi yang kerjaannya adalah suka membantu orang merukyah. Ya. Buka klinik rukyah sebelumnya ya sanibidina azani Allah wa iyakum. kalau ada orang yang kesurupan, diganggu jin atau gila, itu dibawa kepada Obamat Al-Azdi. Dibacakan mantra-mantra khusus sembuh dulu pada masa saat masih jahiliyah. Tergerak hatinya, wah kasihan orang yang namanya Muhammad ini. Dicari mana Muhammad? Ketika ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dipegang tangannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Digenggam tangannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Dhamat Al-Azdi mengatakan, "Ya Muhammad, سمعت من قومك أنك رجل مجنون Wahai Muhammad, aku mendengar berita dari kaummu kalau kamu ini sudah berubah menjadi orang gila. Ya. La'allallahu ayyadhhaba bika min hadzal rih. Siapa tahu saya bisa membantumu. Allah menghilangkan darimu kegilaan karena saya biasa merawat, memberikan terapi kepada orang-orang yang terkena gangguan semacam ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin kalau kita ya emosi, enak eh, ini bilang gila. Gitu ya. Mungkin yang terjadi ya jeb kanan atau jeb kiri kan gitu ya. Ya toh? Loh, ya benar kenal juga ndak tiba-tiba datang pegang tangan kita ya kan azani Allah wa iyyakum ngomong saya dengar dari masyarakat sekitar anda ini gila kira-kira antum ketawa-ketawa terbahak-bahak seneng dengan berita itu atau marah marah kan itu ya itu kalau kita bagaimana Nabi alaihi salatu mendengar hal yang demikian Rasulullah alaihi salatu langsung membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dibacakan lengkap. Kaget Dhamad Al-Azdi. A'id alayya ya Muhammad. Kata dia, ulangi lagi semua ucapanmu yang barusan aku dengar. Diulangi lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai yang terakhir. Fa inna kulla bir'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'id alayya ya Muhammad, ulangi lagi. Berarti yang keberapa? Ketiga kali. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dibacakan lagi oleh Nabi secara lengkap utuh. Ya, kenapa diminta untuk diulang tiga kali? Dilihat ada perubahan apa enggak? Ternyata enggak. Sama persis ucapannya. Yang pertama, kedua dan ketiga. Kata Dhamad Al-Azdi radhiyallahu taala anhu wa ardah, "Laqad sami'tu qaulal kuhan wasyu'ara wassuhara." Aku sudah biasa mendengar syairnya para pujangga. Jimat-jimat dan mantranya tukang sihir dan dukun-dukun. Aku tidak pernah melihat untayan kata seindah yang engkau sampaikan. Dan ini enggak mungkin terucap dari orang yang dituduh gila, kata Obamat Al-Asdi radhiyallahu taala anhu wa Langsung masuk Islam. Ya, Muhammad Al-Azim menyatakan keislamannya hanya gara-gara mendengar khutbatul hajah secara utuh. Masya Allah, betul-betul direnungi dan diresapi. Kalau kita mendengarkan khutbatul hajah dibaca utuh oleh sang ustad, duh cek lamai mukodimai kira-kira. Gitu ya? Ya kan? Nah, um, itu bedanya salah dengan khalaf. Para sahabat ada yang masuk Islam gara-gara mendengarkan khutbatul hajah karena betul-betul luar biasa kandungan dari eh, apa namanya khutbah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya satu risalah khusus mensyarah, menjabarkan, menjelaskan secara rinci dan detail makna dari khutbatul hajah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah juga punya risalah yang sama. Satu risalah khusus, satu buku khusus membahas tentang khutbatul hajah. Nah, balik lagi. Terlalu melebar kita ini. Nah, sampai mana tadi? Bal huwa akmalun nasi aqlan wa ajzaluhum ra'yan wa asdaquhum lahjatan. Allah Subhanahu wa taala membela nabinya alaihi salatu wassalam yang dituduh oleh kaumnya sebagai orang yang gila. Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Sahabatmu Muhammad alaihi salatu wassalam bukan orang yang gila. As-Sa'di menambahkan bal huwa akmalun nasi aqlan. Justru Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling waras di antara mereka wa adzaluhum ra'yan yang paling pintar wa asdaquhum lahjatan dan paling terpercaya ucapannya laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ay ra'a muhammadun jibril alaihi salam bil ufuqil bayyin alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar nabi melihat jibril alaihi salam dalam wujud aslinya ya di ufuk Ikhwan fillah Allahu wa iyyakum. Beliau melihat dua kali. Ya, bentuk Jibril alaihi salam dengan wujud aslinya. Walahu sittu mi'ati janah. Jibril digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam memiliki 600 sayap. 600 sayap bukan 600 bulu. 600 sayap. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, itu termasuk perkara gaib yang kita yang wajib kita lakukan mengimani berita dari Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah kikir dalam menyampaikan ilmu gaib yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ai wa ma huwa 'ala ma auhahu Allahu ilaihi bimuttahamin yazidu fihi au yankusu au yaktumu ba'dahu. Nabi alaihi salatu wassalam ketika diberi wahyu, beliau tidak pernah menambah-nambah atau mengurangi atau menyembunyikan sebagian wahyu. Bal huwa aminu ahli sama wa ahli al-ardi. Beliau adalah orang terpercaya, kepercayaan penduduk langit dan kepercayaan penduduk bumi. Alladzi ballagha risalati rabbih al-balaghal mubin falam yashuhha bi syai'in minhu yang menyampaikan secara utuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yashiha bi syai'in minhu an ghaniyyin wala fakir. Beliau tidak membedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Sama diberi ilmu yang sama oleh beliau. Wala ra'isin wala mar'us antara pemimpin dengan rakyatnya diberi ilmu yang sama. Wala zakarin wala untha, laki-laki maupun perempuan sama kadarnya. Wala hadari wala badawi, orang setempat, sahabat yang lokal yang tinggal di Makkah atau di Madinah maupun sahabat yang tinggal di tempat yang jauh. Walidzalika ba'athahu Allahu fi ummatin ummiyah jahilah juhala. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada umat yang ummi, kepada umat yang tidak berilmu. Falam yamut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak meninggal dunia hatta kanu ulama'a rabbaniyyin wa ahbaran mutafarrisin sampai akhirnya para sahabat berubah yang tadinya adalah orang-orang jahil berubah menjadi para ulama rabbani orang-orang yang berilmu ilaihi mulghayatu fil ulum yang dijadikan rujukan dalam berbagai macam bidang ilmu wa ilaihi muntaha fi istikhrajid daqaiqi wal fuhum kepada merekalah diserahkan perkara-perkara yang rumit ditanyakan kepada para sahabat di khanifidina azani Allah wa iyyakum wa humul asatidah mereka menjadi pembimbing-pembimbing umat wa ghairuhum kusarahu ayyakuna min talamidihim yang menjadikan generasi sesudah mereka berguru kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Naam. Ini keterangan dari As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun keterangan beliau yang berikutnya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.